Ibadah yang wajib, yang fardu ain yaitu salat fardu berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti biasa di subuh Senin kita akan membahas kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al Imam Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi dan kita sampai di bab-bab terakhir dari kitab beliau yaitu masih di bab wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita ulang Hadis yang pertama dari bab ini adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as sitarah yaumal itsnain. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار nasi anithbutu wa Abu Bakr'in ya ummuhum wal qasijfa وتوفي رسول الله صلى Alaihi Wasallam min من Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata sahabat Anas bin Malik, pandangan terakhir yang aku pandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu saat beliau membuka tirai pada hari Senin. Lalu saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kertas mushaf atau lembaran mushaf putih bersih. Sedangkan orang-orang berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sedangkan orang-orang sudah dalam safnya di dalam Masjid Nabawi dan mereka di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar yang menjadi imam dan ini salatnya salat subuh adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah saw alaihi wasallam mengisyaratkan kepada orang agar tetap di tempatnya. Karena tatkala Rasulullah saw alaihi wasallam membuka tirainya, ya, para sahabat melihat dan bahagia. Mereka menyangka bahwa Rasulullah saw alaihi wasallam sembuh dari sakitnya. Namun ketika itu Rasulullah saw alaihi wasallam sakitnya semakin parah Makanya beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya. Maka ketika para sahabat melihat Nabi, ya, para sahabat ingin membukakan jalan Nabi agar Rasul lewat dan menjadi imam bagi mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk tetap di situ, tidak berdiri. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi imam. Namun yang menjadi imam adalah Abu Bakar As Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengimami mereka dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menutup tirainya. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam <clears throat> membuka tirainya dan ingin menutup tirainya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersenyum ya, tersenyum karena bahagia. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan ibadahnya seperti biasa, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, walaupun yang jadi imam bukan Nabi, namun tetap para sahabat Rasulullah taala anhum ya dalam soft mereka, dalam barisnya mereka, tawaduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan uh, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pemandangan tersebut membuat Nabi menjadi bahagia. Maka inilah hal yang paling membuat Nabi bahagia, yaitu tatkala melihat umatnya tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam kondisi walaupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam sakit parah ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejuk matanya ketika melihat pemandangan seperti itu. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan pada terakhir waktu pada hari tersebut. Namun para ikhwas sekalian, dalam riwayat yang lain yang sahih dan juga disepakati oleh para ulama sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada waktu duha hari Senin. Pada saat ini, pada saat itu ya, yaitu pada waktu duha hari Senin. Adapun perkataan Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada waktu terakhir hari tersebut, sebelum asar, eh, sebelum maghrib, afwan. Maka bisa jadi maksudnya adalah orang-orang sudah yakin tentang meninggalnya nah, Nabi. Kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di waktu duha, banyak yang masih meragukan, banyak yang masih tidak percaya. Salah satunya adalah mertua beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kapan mereka sudah yakin, ya? ketika waktu terakhir hari tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau meninggal pada waktu duha ya. Adapun yakinnya orang-orang ya tidak ragu lagi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia yaitu pada waktu terakhir hari tersebut sebelum mag sebelum maghrib. Nah, kemudian eh, banyaknya riwayat-riwayat ya yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada hari Senin dan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Sehingga tidak sedikit para ulama yang menukil ijma akan dua hal ini. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau menukil bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Ijma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal pada hari Senin. Kemudian juga tidak sedikit ulama yang menukil ijma bahwa Nabi meninggal pada bulan Rabiul Awal. Maka di sini ijma ada dua. Yang pertama, beliau meninggal pada hari Senin. Yang kedua, beliau meninggal pada bulan Rebu'ul Awal. Ini bulan sekarang ya. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan dari ulama menentukan tanggalnya. Kapan Rasulullah Shallallahu alaihi tepatnya meninggal? Maka jumhur ulama, kebanyakan para ulama, ulama ya, mereka berpendapat dan ini pendapat masyhur dari mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang disepakati ada dua, ijma'nya yang pertama hari hari Senin beliau meninggal, yang kedua bulan Rabiul Awal. Kemudian ada sedikit perbedaan dari para ulama tentang penentuan tanggalnya. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hadis ini yang kita bacakan tadi sahih juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Mus Muslim. Kemudian hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri aw qalat ila hijri. Fada'a bi tastin liyabula fihi thumma bala famata." Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Saya menyandarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke dadaku atau beliau mengatakan ke pangkuanku. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memanggil untuk dibawakan postin. Postin itu semacam wadah ya yang diisi air di, dada, di, di dalamnya. Untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta bawakan air yang di dalamnya minta bawakan wadah yang di dalamnya ada air liyabu lafihi agar Nabi kencing kemudian membasuh dengan air tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sakitnya parah sehingga sulit untuk ber, berdiri. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kencing maka minta dibawakan wadah sehingga bisa beristinja dari air tersebut. Thumma bala kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kencing famata lalu beliau meninggal dunia. dunia. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya uh, tentang keutamaan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya di rumah beli beliau. Di rumah Aisyah tepatnya di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian satu-satunya istri yang menemani, yang menemani Nabi ya, ketika meninggal dunia adalah siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-387 masih murojaah. Ini juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi, kalau kalian perhatikan, hadis-hadis yang berkaitan tentang detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dikeluarkan dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa demikian? Karena memang beliaulah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama beliau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Makanya banyak riwayat tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahun fihi ma. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang sakaratul maut. Wa indahu qadahun fihi ma. Dan di samping beliau ada wadah yang di dalamnya ada air. Wa huwa yadkhilu yadahu fil qadah dan beliau memasukkan tangannya di dalam wadah tadi thumma yamsahu wajhahu bilma kemudian beliau menyapu wajahnya dengan ah dengan air thumma yaqul kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma a'inni ala munkarati aw qala ala sakaratil mauti ya Allah tolonglah aku untuk menghadapi kesulitan atau beliau mengatakan kepayahan, ya, kesakitan dari kemah kematian. Namun para ikhwah sekalian, hadis yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmizi ini dalam sanatnya ada seorang yang majhul yang bernama Musa bin Sarjas. Sehingga sanat hadis ini adalah le lemah. Namun ada yang semakna dengan hadis ini yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yaitu bahwasanya kematian memiliki sakarat. Apa sakarat? Kepayahan, kesulitan, kesakitan, kepedihan dan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan uh, di dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha juga bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Apa sakarat? Syiddah alam wajah, yaitu kepayahan, kesulitan dan kesakitan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian maka beliau mengalami kesulitan, kepayahan, kesakitan ketika menghadapi kema kematian. Nah dalam hadis ini ada faidah yang pertama adalah Hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang itu mengeluhkan sesuatu kepada istrinya atau temannya atau dokternya, sesuatu yang membuat dia sakit atau payah dan seterusnya. Ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Innalil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada kepayahannya, ada kesulitannya. Maka di hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang itu mengeluhkan sakitnya, ya, kepayahannya, kepedihannya ketika mengalami sesuatu kepada orang lain, entah kepada istrinya, kepada dokter dan seterusnya. Dan ini tidak menafikan uh, dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun uh, yang diriwayatkan dari sebagian ulama bahwasanya anna ta'awwuhal maridi makruh bahwa erangan orang yang sakit itu dibenci maka kata al-Imam An-Nawawi hadza dhaifun aw batil ini lemah atau bah batil tidak benar jadi tidak benar kata beliau ada ulama yang mengatakan bahwasanya erangan orang yang sakit itu makruh hukumnya misal pian sakit lalu pian mengatakan lawan bini pian aduh sakit sakit boleh kada Jawabannya boh, jawabannya boleh. Sebagaimana kata Imam Nawawi ketika beliau mengomentari sebagian ulama yang menyatakan makruh hukumnya erangan dari orang yang sakit. Kata Imam An-Nawawi, hadza dhaif itu lemah au batil atau bah, batil. Tidak benar bahwasanya tidak boleh seseorang yang sakit tidak diperbolehkan dia mengadu atau mengerang. Kenapa demikian? Karena tidak ada larangan yang khusus bagi perbuatan ter tersebut. Tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ketika orang yang sakit ini kemudian dia mengerang kesakitan namun ada ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti dia uh, tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada orang berjalan, kemudian tercucuk paku. Lalu kesakitan kan? Aduh, aduh, aduh. Balik ke rumah. Bahabar lawan bini kesakitan karena batisnya tercucuk paku. Kemudian kalau hanya sebatas erangan saja, mengaduh saja, dia mengeluhkan sakitnya kepada istrinya, maka tidak menga, tidak mengapa. Sebagaimana Rasul katakan, ketika beliau mengalami sakaratul maut, beliau mengatakan kepada Aisyah, "Innalil mauti sakarat." Sesungguhnya kematian memiliki kepayahan, kesulitan, kesakitan. Kalau seandainya dia mengatakan, aduh sakit, kemudian dia menyalahkan takdir. Kenapa saya tertusuk paku? Apa salah saya? Maka ini yang tidak di, dibolehkan. Ya. Kalau hanya sekedar erangan saja, ya, tanpa ada larangan yang dia ucapkan, maka itu tidak menga, tidak mengapa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mengalami sakit, uh, eh, ke, kematian atau sakaratul maut, maka beliau mengeluhkan sakitnya tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak mengah tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya kita cepatkan masih murajaah. Hadis yang ke-388 dari sahabat Abdullah bin Umar dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Aisyah mengatakan, "La aghbitu ahadan bihauni mautin ba'dal ladzi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Aisyah, saya tidaklah iri kepada seseorang dengan mudahnya kematiannya setelah saya menyaksikan dari payahnya, sulitnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha seandainya beliau melihat seseorang meninggal dengan kematian yang mudah ya, yang tidak ada padanya kesakitan, kepayahan, kecapean, maka beliau tidaklah iri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, maka beliau mengalami kesakitan, kepayahan dan kecapean. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling af afdol dan paling mulia. Maka di sini para ulama menyimpulkan bahwasanya ketika seseorang meninggal dunia kemudian meninggalnya dengan dengan mudah dengan mudah ya seakan-akan tidak kesakitan orang tersebut maka bukan berarti itu kemuliaan untuk dia bukan berarti apa kemuliaan untuk orang ter tersebut kenapa demikian karena nyatanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khairul ibad sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik makhluk ketika beliau meninggal dunia ternyata mengalami apa? kepayahan, kesakitan dan seterusnya. Maka ulun-ulang tidak boleh ketika misalnya pian menyaksikan orang yang lagi sakaratul maut dia kesakitan ya. Mengalami kepayahan. Tidak boleh kita katakan, kita tidak boleh kita vonis dia meninggal dalam keadaan yang buruk. Enggak boleh. Bahkan orang yang mengalami kepayahan, kesulitan ketika sakaratul mautnya ini mereka dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang kena musibah, entah sakitnya, pedihnya, kesedihannya. Kalau dia sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa dosanya. Maka seperti itu pula ketika seseorang yang mendapatkan sakaratul mautnya, dia belum meninggal, masih hidup, namun mengalami sakarat-sakarat, mengalami kepayahan, kesulitan. Maka tidak boleh ketika kita melihat orang yang lagi sakaratul maut ingin meninggal dunia namun dia mengalami kepayahan, kesulitan ya, sulit bernapas dan macam-macam. Tidak boleh kita katakan dia meninggal dalam keadaan yang yang buruk. Kalau dia sabar maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan derah, derajatnya. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, "Wa ma yusibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min syiddatil marad wasaqaratil mauti bisa nalahu annalahu ajraini indallahi subhanahu wa ta'ala lamma jaa fi Sahihil bukhari min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradihi wa huwa yu'aqu wa'kan wa qultu innaka latu aqwa'kan syadida qultu inna dzaka bi annalaka ajraini qala ajal ma min muslim yusibuhu adan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqus syajar. Syekh menyebutkan dan tidaklah ditimpakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa kesulitan, penyakit dan kepayahan-kepayahan dan kesakitan ketika meninggal dunia. Maka tidaklah demikian kecuali disebabkan bahwasanya beliau akan mendapatkan dua pahala, dua ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakitnya." Ini para sahabat ya, menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau adalah suka menjenguk sahabatnya yang lagi sah, yang lagi sakit. Maka demikian pula sahabat beliau ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit, maka sahabat-sahabatnya mengunjungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita yang tadi malam belum sebutkan di Masjid Al-Faruq tentang seorang sahabat yang kena ain. Seorang sahabat yang kena ain. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya dan juga Ibnu Hibban. Yaitu ada seorang sahabat Sahabat ini bernama Sahal bin Hunayf. Dia memiliki tubuh dan fisik yang indah yang bagus, ya, putih, kada berjerawatan. Jadi intinya beliau memiliki fisik yang indah dan bagus. Nah, ketika sahabat sahal ini ingin mandi, ya, maka otomatis beliau membuka bajunya. Kemudian ketika beliau mandi dan membuka bajunya, lalu sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah melihat beliau mandi. Ketika beliau melihat sahabat sahal ini mandi, maka sahabat Amir ini memuji fisik atau tubuh dari sahabat Sahal dan mengatakan alangkah bagusnya tubuh atau kulit si sahabat ini. Ya. Sampai-sampai sahabat Amir mengatakan kulit perempuan pun tidak ada yang bisa menandingi dari sahabat Sahal ini. Saking bagusnya dan indahnya. Akibat perkataan tersebut, maka sahabat Sahal menjadi sah, sakit dan bertambah menjadi parah. Nah, ketika mendengar berita tersebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabat sah Sahal. Nah, ini diantara kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar sahabatnya sakit, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk. Bukan hanya sekedar menjenguk, namun mencari tahu alasannya kenapa. Nah, mencari tahu alasannya kena, kenapa. Bisa jadi kita bisa ketika kita menjenguk, bukan cuma sekedar menjenguk, namun kita mencari solusi untuk bisa membantu orang yang sakit tersebut. Kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sahabat Sahal bercerita bahwa ketika beliau mandi dan membuka baju, maka sahabat Amir memuji fisik beliau, tubuh beliau. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh seseorang itu menganiaya saudaranya? Maksudnya apa? Karena sahabat Amir ini Ketika melihat sesuatu yang indah, dia memuji namun tidak mengucapkan apa? Masya Allah, tabarakallah atau sejenisnya. Sehingga sahabat sahal menjadi kena'ah, kena'ain dan bertambah parah sakitnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Amir untuk berwudu, untuk berwudu, kemudian bekas dari wudunya ditumpahkan atau dikubuikan kepada sahabat Sahal. Ketika dikubuikan, eh, ditumpahkan air tersebut ke tubuh sahabat Sahal, maka beliau sem sembuh. Akhirnya berangkat bersama Nabi untuk ke medan pe ke medan perang. Maka di sini apa yang kita bisa simpulkan bahwa di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendengar sahabatnya sakit, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk sahabat ta, tadi dan bukan hanya sekedar menjenguk, namun mencari alasan kenapa sah sakit. Siapa tahu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mem membantu dan ternyata benar. Sakitnya sahabat Sahal dikarenakan faktor ain, dikarenakan faktor ain. Faktor ain ain maksudnya adalah suatu akibat yang buruk disebabkan mata orang yang hasad atau mata orang yang kagum namun tidak mengucapkan masya Allah tabarakallah dan sejenisnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat eh, sakit maka para sahabat gantian menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya adalah sahabat Abdullah bin bin Mas'ud. Nah, ketika beliau menjenguk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sakitnya." Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang demam dengan demam yang parah, dengan demam demam yang parah. Nah, dalam riwayat yang lain, setelah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertimpa demam yang parah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah kena demam. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Iya, sungguh aku kena demam sebagaimana kena demamnya dua orang di antara kalian." Maksudnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena demam, itu kalau kita dihitung dua orang, berarti apa? Begitu besar, begitu begitu tinggi demamnya. Kalau kita yang kena, maka hitungannya dua oh, dua orang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Afwan, makanya Abdullah bin Asud mengatakan, Inna kalatu aku akan syadi dan Kultu, inna nala ka ajora ini. Sesungguhnya engkau kena demam dengan demam yang parah. Sesungguhnya yang demikian berarti engkau mendapatkan dua pahala. Kenapa dua pahala dua ganjaran? Karena ketika Nabi demam seakan-akan kalau kita dua oh dua orang. Makanya Abdullah bin Mas'ud bertanya, berarti engkau akan mendapatkan dua ganja ganjaran. Kemudian kata Rasul, ajal iya. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demam, maka itu kalau kita hitungannya kena dua oh dua orang. Berarti kan tinggi demam beli beliau. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, berarti engkau akan mendapatkan dua ganjaran. Kemudian kata Rasulullah, iya, dapat dua ganja, ganjaran. Karena ketika beliau demam, seakan-akan kenanya adalah dua oh, dua orang. Kemudian kata Rasulullah saw. Alaihi Wasallam, "Ma min muslim yusuibuhu adan illa hatallahu anhu khotoyahu kama tahattu syajar." Tidaklah seorang muslim ditimpakan sebuah gangguan atau sebuah masalah atau sebuah eh, gangguan lah atau musibah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan darinya kesalahan-kesalahannya sebagaimana berguguran daun po, daun pohon. Maka ketika seseorang sakit ya, kemudian dia mengalami sakarat, kemudian dia kesakitan. Kalau dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Makanya para ikhwah sekalian, ketika seseorang yang pian saksikan misalnya ada seseorang yang sakit parah ya, kemudian dia sebelum sakaratul maut dia mengalami kecapean, ya, kesakitan dan macam-macam. Maka dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika seorang muslim mendapatkan musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? akan menghapuskan dosa dosanya. Makanya para ikhwas kalian, ulama menyimpulkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditimpakan kepayahan, kesulitan, kesakitan dalam kematiannya, maka itu adalah bentuk kemuliaan untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan asyaddun sibalaan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal manusia yang paling tinggi balanya, paling besar balanya adalah para nabi. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, maka beliau mengalami kepayahan, kecapean. Kan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, beliau pingsan beberapa kali, pingsan beberapa kah? kali. Subhanallah. Ya. Maka benarlah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia yang paling besar balanya, ujiannya, musibahnya adalah para nah, para nabi. Jadi ketika seseorang itu mengalami sakaratul maut, ulun ulang, kepayahan, kecapean, maka itu bukanlah azab untuk dia. Bukan azab, ya. Bukan siksaan, bukan. Namun kalau dia bisa sabar, maka bisa menggugurkan dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ada lagi kita baca eh, penjelasan dari ulama yang lain mengenai hadis ini. Hadis yang kita baca tadi itu dalil bahwasanya kematian ada kepayahan, ada kesulitan. Ya. Dan orang yang paling sulit, ya, ketika meninggalnya adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling sulit mengalami masa sakarat adalah para nabi, kemudian juga para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan nah, di dalam kitab beliau afan yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Syarhus Sudur Bisharihalil Mauti wal Kubur, Kata Al-Imam Al-Qurtubi, litashdidil mauti alal anbiya faidatani ihdahuma takmilu fadailihim wa raf'u darajatihim wa laysa dhalika naqsan wala adzaban bal huwa kama jaa an syaddan nasi bala'an al anbiya thummal amsal bal amsal kata al imam al qurtubi rahimahullah kematian-kematian itu memiliki kesulitan terhadap kepada para nabi. Maka ketika para nabi mengalami kesulitan saat kematian, maka itu ada dua faidah. Kata Imam Al-Qurtubi. Salah satunya adalah sebagai penyempurnaan untuk keutamaan mereka dan sebagai peninggian derajat kepada mereka kepada mereka. Dan tidaklah hal tersebut, kesulitan saat kematian, itu adalah sebuah naksan kekurangan, bukan wala azaban dan bukan siksaan. Bal huwa kama jaa anna syaddan nasi balaan al-anbiya. Bahkan sebagaimana yang telah datang hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang paling dahsyat balanya adalah para nah, nabi. Nah, sama halnya adalah dahsyat juga bala mereka, ujian mereka tatkala mereka sebelum meninggal dunia, dunia maka mereka mengalami kesulitan dan kepayahan. Namun tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi itu bukanlah sebuah kekurangan, bukanlah sebuah siksaan, namun sebagai penyempurnaan dari keutamaan mereka dan sebagai peninggian derajat kepada para para nabi dan para para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ditimpakan kepayahan yang sangat sebelum mereka meninggal dunia. dunia. Kemudian hadis yang selanjutnya yang kita masuk yaitu hadis ke-389. Berkata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnul Ala, qala haddatsana Abu Muawiyah an Abdurrahman bin Abi Bakrin wa huwa ibnul Mulaiki. An ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi." Faqala Abu Bakrin, "Sami'tu min Rasulillah" sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an ma nasituhu qala ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il alladhi yuhibbu an yudfana fihi idfinuhu fi mawdi'i firasyih Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Jami' Tirmidzi. Namun dalam hadis ini pada sanatnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki dan beliau adalah seorang rawi yang daif yang lemah. Namun hadisnya menjadi sahih minimal hasan karena ada hadis-hadis yang lain sebagai penguat dari hadis ini. Isinya apa? Yaitu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diwafatkan, maka para sahabat berselisih pendapat tentang dikuburnya. Ya, ini dikuburnya di mana dan seterusnya. Dan ini adalah perselisihan pendapat yang pertama terjadi dari para sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Mereka berbeda pendapat tentang di mana dikuburnya nah, Nabi atau apakah Nabi dikubur atau tidak. Yang kedua di mana dikuburnya nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak pernah aku melupakannya apa itu? Kemudian kata Abu Bakar, tidaklah Allah mencabut nyawa nabinya kecuali di tempat yang dia suka ingin dikuburkan. Maksudnya apa? Tidaklah seorang nabi itu meninggal dunia kecuali dia dikubur di tempat situ juga. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau meninggal di kamar ah, Aisyah maka di situ pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di, dikuburkan. Nah, setelah mendengar perkataan Aisyah, eh, Abu Bakar tadi, maka para sahabat mengatakan idfinuhu fi maudhi'i firasyih. Maka kalian kuburkanlah Nabi di tempat kasurnya beli beliau. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dalam hadis ini ada beberapa faidah yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan ini disepakati oleh para ulama. Kemudian di hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat berbeda pendapat di tempat mana yang seharusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di, dikuburkan. Dan ini adalah awalul khilaf, ya perbedaan pendapat yang pertama yang terjadi di antara para sahabat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah sebelum Abu Bakar mengatakan yang demikian, maka para sahabat mengatakan berbagai macam pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan Rasulullah dikuburkan di baki saja, sebagaimana para sahabat yang yang lain. Ada juga yang mengatakan di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Mekah karena beliau dilahirkan di di Mekah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dikuburkan di Baki dan juga di di Mekah. Namun setelah bersilangnya para pendapat di mana Rasulullah Alaihi Wasallam dikuburkan, kemudian Abu Bakar Siddiq pernah mendengar suatu ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah Allah mencabut ruh nabinya kecuali disitulah dia akan di, dikuburkan. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau dikuburkan di di situ. Hadis ini juga secara tidak langsung menunjukkan keutamaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah beliau tepatnya di kamar beli beliau. Nah kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu eh, uh, taala kata beliau fattafaqas sahabah radhiyallahu taala anhum binaan ala hadzal hadis wastinadan ila hadhihi riwayatil lati naqalaha siddiqul ummah radhiyallahu anhu ala dafni sallallahu alaihi wasallam fi maudi firashi. fahafara Abu Talha radhiyallahu anhu tahta firashi alladhi mat alaihi wa dufina hunaka maka para sahabat sepakat karena hadis ini karena ucapan ini dan karena riwayat ini yang dinukil langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat kasur beliau. Lalu majulah Abu Talhah untuk menggalinya. Jadi ketika beliau kita ditanya ya, siapa yang menggali kuburan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah sahabat Abu Talhah. Di bawah kasur beliau yang mana di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan di rumahnya Aisyah dan juga dikuburkan di di sana, bukan di dalam masjid ya. Nah, jadi kadang ada orang salah faham ketika umroh ya, kemudian melihat bahwasanya kubur Nabi itu seakan-akan berada di, di dalam mas masjid. Maka kita katakan bahwasanya kubur Nabi itu bukan di dalam masjid, namun di luar mas masjid. Di mana letaknya? di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha bukan di dalam mas masjid. Bukankah di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum beliau meninggal dunia berkaitan dengan kesyirikan yang dilakukan oleh ahlul kitab, yaitu apa? Bahwasanya ahlul kitab itu menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai mas masjid. Maka tidak mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam masjidnya. Itu adalah di di rumah beli beliau. Kemudian kita teruskan hadis yang berikutnya, hadis ke-390. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abbas al-Anbari wa Sawar bin Abdullah wa ghairu wahidin qalu haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan ats-Tsauri an Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdullah an Ibnu Abbasin wa Aisyah radhiyallahu taala anhumah anna Abu Bakrin qabbalan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'dama mata. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan Abbas Al-Anbari dan Sawar bin Abdullah dan yang lainnya. Mereka mengatakan, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan at Thawri dari Musa bin Abi Aisyah dari Ubaidillah bin Abdullah dari Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia. dunia. Maka hadis ini para ikhwah sekalian menunjukkan bahwasanya boleh seseorang yang hidup mencium seseorang yang meninggal dunia. dunia. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau meletakkan mulutnya di antara dua mata kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka takbila yaitu ciuman perpisahan. Ya, ciuman per perpisahan. Maka dalam hadis ini menunjukkan boleh seseorang yang meninggal dunia dicium keningnya atau dahi dahinya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita, kalau misalnya ada seseorang alim, seseorang yang berilmu meninggal dunia, ketika kita ingin mencium bukan untuk mencari berkah, bukan untuk mencari ber berkah, karena keberkahan ya zat itu hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika ada seseorang alim yang meninggal dunia, maka kita menciumnya dalam rangka apa? Mencium kening beliau dalam rangka untuk perpisahan, bukan untuk untuk mencari berkah kepada beli beliau. Jadi boleh secara asal, maka hukumnya adalah boleh ketika seseorang meninggal dunia, maka ada orang lain yang mencium dahi atau kening beli beliau. Nah, syarah dari buku ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau bercerita ya, kalau pian punya bukunya ada taklik 1 dua di bawah. Kata Syekh Abdul Razak, waqat qabbaltu jabina alimil ummah sama hatil imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala ba'da wafatihi wa ra'aitu fi wajhihi minan nur wal jamal ma yabhurun ma yabharun nazir kata Syekh Abdul Razak dan sungguh saya pernah mencium keningnya ulama umat ini siapa Syekh Abdul Aziz bin Bas setelah beliau meninggal dunia. Nah, ketika Syekh Abdul Razak mencium kening Syekh bin Bas dan saya melihat di wajahnya ada cahaya dan keindahan, bersih, putih dan seterusnya. Ulun teringat dengan sebuah cerita yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Beliau menyebutkan tentang sebuah cerita ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika dikunjungi pas sakit beliau ya sahabat ini wajahnya ya talaklah bercahaya ya bersih enak untuk dilihat kemudian ada yang bertanya kepada beliau kenapa ketika sakit ya malah <laughs> wajahnya bercahaya gitu kan biasanya kalau orang garing itu kalau minum obat wajah pucat macam-macam ini ketika beliau sakit sahabat ini maka ya talaklah wajahnya bercahaya kemudian di antara amalan beliau adalah Beliau menyebutkan amalan dua, dua, dua amalan yang beliau sebutkan. Yang pertama, beliau menjaga lisan beliau. Ya. Yang kedua, hati beliau selamat untuk kaum muslimin. Hati beliau selamat untuk kaum muslimin. Maksudnya apa? Hati beliau tidak hasad, tidak iri, tidak menaruh dendam, menaruh dengki, menaruh permusuhan kepada kaum muslimin. Jadi ketika beliau ditanya kenapa sakit malah wajahnya bercahaya, tidak pucat, seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan dua dua amalan. Yang pertama, beliau senantiasa menjaga lisan beliau. Yang kedua, beliau senantiasa menjaga hati beliau dari kaum muslimin. Tidak berburuk sangka, tidak menaruh dendam, tidak iri dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sahabat ini, wajahnya bercahaya walaupun beliau sedang sah, sedang sakit. Nah, jadi kata Syabdur Razak, ketika uh, Syekh bin Bas meninggal dunia, maka saya mencium kening beliau dan ternyata saya melihat wajah beliau ada cahaya dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada beberapa hadis ya. Hadis ter eh, sebelum terakhir ya, ini hadisnya cukup panjang ya. Semoga ada uh, kita bisa selesaikan tentang bab wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah bab ini ya, kita akan membahas ayat cukup panjang ini tentang ya tentang uh, warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja ya warisan Nabi? Disebutkan ada senjata, ya, ada sebidang tanah, ya, Subhanallah. Tidak banyak para ikhwah sekalian. Nah, nanti kita jelaskan apakah peninggalan-peninggalan Nabi ini seperti uh, pedang atau misalnya kain, apakah itu sampai dengan kita dan seterusnya. Bagaimana sikap kita misalnya ketika ada yang mengklaim dia memiliki warisan yang warisan itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kain kah, rambut kah dan seterusnya. Bagaimana sikap kita nanti kita akan bahas di bab warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ikhwas sekalian, warisan Nabi yang paling utama adalah apa? Ilmu. Para Nabi tidaklah mewariskan harta, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Karena dengan ilmu seseorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan be, dengan benar. Itulah warisan yang kita cari, yang kita gali di zaman sekarang. Bukan sesuatu yang kita tidak tahu dari mana asalnya, dari mana sanatnya. Misal ada yang mengatakan mengklaim ini adalah pedang Nabi. Apakah ada yang bisa membuktikan itu benar-benar pedang dari Nabi? Siapa yang bisa membuktikan? Ya. Maka warisan Nabi yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ilmunya untuk kita, yang harus kita gali, kita fahami, kita amalkan agar benar-benar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.